Mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah dengan mengucap Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita di antaranya nikmat yang perlu kita syukuri kesempatan hidup masih ada dalam kesempatan hidup syukur Alhamdulillah batang tubuh kita dianugerahi nikmat besar yaitu sehat yang merupakan pangkal dan modal dari seluruh kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita. Sehingga dengan tiga faktor nikmat umur ada batang tubuh sehat petunjuk diberi Allah Dapat pula kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis bersilaturahmi dan beriktikaf tidak bosan-bosannya kami mengajak jamaah sekalian memperbaharui niat dan iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatallahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Yang perlu kita ketahui surga itu di atas langit yang ketujuh dan neraka itu di bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Apakah ada belum surganya? Surga itu sudah ada disiapkan oleh Allah Buktinya pada ketika waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj Rasul sempat masuk ke dalam surga serta menyicipi nikmat yang sebagian ada di dalam surga. Dengan secara jujur apabila kita mau merenung persiapan Allah Ta'ala balasan bagi hamba-hambanya yang beriman sehingga kita mau beribadah hasil dari tafakur surga yatawalladu minna atardid ila ta'atillah mengakibatkan efek timbul samping cangkal dan rajin beribadah sebab sudah kita katakan bahwa Abu Yazid al-Bastami pergi ke pasar setelah membeli keperluan beliau beliau pulang kebetulan hendak kencing di depan pasar itu ada wisi umum tapi dipungut bayar kita ulangi maka Hasan maka Abu Yazid Al-Bastami usul kepada orang itu yakni kepada satpam minta izin kali ini aku kehabisan uang dinar dan dirham lain kali aku bayar maka Abu Yazid Al-Bastami waktu itu dijawab oleh Sattam dengan lancang dan keras dia tidak mengetahui pada dia adalah ulama sufi ketahuilah laki-laki kali ini tidak bayar kali ini tidak tidak boleh masuk lain kali bisa bayar lain kali bisa masuk tidak ada gratis Fabaka bukaan syadi dan beliau menangis dengan tangis bersama. Ya Rob, bagaimana hamba bisa menikmati surga dan spasial nikmat yang dipersiapkan oleh engkau? Tanpa beramal soleh, sedangkan masuk ke dalam puisi saja tidak ada gratis. Padahal di dalam puisi itu tidak ada terkecuali kotoran tidak ada pisang guring di dalam puisi itu. Paling yang menghirip dan pisang guring. Nah, oleh karena itu maka itulah surga itu jaza bima kanu Berbicara tentang nikmat surga kehabisan waktu kita wahurun ainun kamsari lu'lu'il maknud jaza'am bima kanu ya'malun secara total orang beramal jangan mimpi yang nongkrong di mana jambatan itu masuk surga jangan mimpi Betul pendapat kamu orang yang rajin ibadah belum tentu masuk surga. Kalau yang rajin saja ibadah tidak tentu masuk surga, apalagi yang tidak ibadah, pasti kada masuk surga. Bidadari, pohon-pohonan, nikmat buah-buah luar biasa ada seorang laki-laki hadis yang telah diriwayatkan oleh Ikrimah Yahudi datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah aku tanya kepada sampian orang di dalam surga itu yakuluna wa yashrabuna wa yatanakahuna betulkah sampian bilang orang dalam surga tuh makan minum jima batu tuh baju dukungan nang laki tukang kamudi nang bini tukang huitakan betulkah ya Rasulullah Kami mendengar kamu yang bilang dalam surga itu makan, minum, jima. Betul kata Rasul. Saya yang bilang. Yang saya tanyakan wahai Muhammad, kalau begitu surga kotor. Berarti kencing berak. Surga itu kotor. Tidak kata Rasulullah bahkan orang dalam surga itu diberi kekuatan mi'ata kuwatin fid dunya bil akli wasyurbi wal jima' diberikan seratus kekuatan di dunia ini jika sepiring cukup seratus piring kada kan cukup di dalam surga jika ia minum satu gelas cukup di dunia dalam surga seratus gelas kada kan cukup jika di dunia sama laman sekali bukan ada seratus kali kan nah, itu kan adil tambah bingung Yahudi kalau begitu ya Muhammad kotor surga tidak kata Rasulullah makan mereka dengan lahap berpeluhan batang tubuh mereka peluknya yang keringat yang keluar dari batang tubuhnya itu dari makanan yang dimakan keluar keringat keringat itu dijadikan minyak karung yang paling harum Allah siapa yang tidak mau masuk surga makanya saya sudah katakan biarlah kita tidak sempat menikmati bagaimana indahnya pergaulan bebas kota Bali biarlah kita kada sempat ke Jakarta biarlah kita kada sempat ke Batam ke Amerika luar negeri tidak melihat tembok-tembok bagaimana di mana di Cina asal kita masuk ke dalam surga amin apa itu surga dan paling terakhir Rasulullah membayangkan kenikmatan surga mada ainun roket wala udunun sami'at wala khatar ala kalbi bashar mata tidak pernah melihat ada dilihat di sana telinga yang tidak mendengar keindahan kemerduan di sana melihat tidak terlintas dalam hati sudah ada Allahu Akbar kalau di dunia ini anak bisa menggoreng misalnya, prosesnya lambat. Apalagi mulai batanam pisang. Allah lambat. Pisangnya sudah ada minyak. Bimulik lagi minyak. Bibir munyung lima cm. minyaknya ada kapol pulang kan di zaman dua kata bak kapol jawa kementai kapolnya ada gula bak pulang Langkap sudah sekalinya kumpulnya pulang ada bau nyala habis biasanya belegang pak macam-macam prosesnya lama kalau di dalam surga wala khatara ala kalbi basah Maukah kita masuk surga? Semua kita mau. Lalu memenuhi persyaratan yang lima. Menyambung pembicaraan kita. Nasr bin Muhammad As-Samarkandi menawarkan kepada kita man arada ayyan man arada ayyadhulal jannata fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya' kalau hendak masuk surga kalau hendak siapa yang mau masuk surga ini umum man siapa yang mau hendak masuk surga harus memenuhi persyaratan yang lima tidak banyak adik-adik syaratnya lima saja maka bila lepas daripada nikmat surga kita akan mendapat sengsara neraka nya partai dua aja dari di akhirat mungkin ada surga kalau tidak surga neraka sekali aja kita hidup di dunia nanti kita bicarakan menyambut tahun baru selesai bisa. sambung lagi biar aja kita orang memperingati tahun baru kita memperingati juga pembacaannya siapa dalam negeri kadang-kadang lebih berkualitas dalam negeri daripada barang luar negeri nah pak nang dalam negeri bagus nang luar negeri Quran hadisnya aja tah palang tahaling tepaling tepaling tepaling siapa yang salah yang menyuruh yang salah yang kada alim diperintahkan ceramah Nah, disinilah sampai sudah hadis Rasulullah akhir zaman, saya di zamanun ala ummati katiru khutabahu qalilu ulama'uhu. Di akhir zaman tidak ada krisis penceramah itu tidak ada. Banyak yang ahli pidato tapi sedikit ilmunya. Sampai dipertandingkan ceramah. Tidak tahu mengamalkannya pokoknya ceramahnya bagus kata-katanya bagus nomor satu biar Qurannya kada bagus bacaannya hadisnya salah tidak apa yang penting yurinya bunga maukah masuk surga mau syaratnya berapa lima satu ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi dua ayar dhabil yasiri minat dunia tiga ayyakuna harisan ala ta'at empat ayyuhibbas sali'in wa sahum lima yo yu'ayyu katiran doa wa yas'alullah ta'ala bihusnil khitam Yang pertama dari lima itu ayam na'anafsahu min jami'il ma'asi bahwa seseorang itu hidup sanggup melawan kehendak hawa nafsu tapi nafsu sudah kita bicarakan tujuh. Nafsu di sini adalah nafsu ammar, nafsu lawama. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratun bisu. Dapat mengendalikan nafsu. Ta'arafin nafsa la ta'man ghawailaha Man nafsu akhbatu min sab'ina syaitanan kau betul-betul kenal bujuk rayu nafsu karena nafsu itu lebih besar pengaruhnya daripada 70 syaitan menggoda nafsu cuma satu iblis bisa lari pada ketika mendengar kurang azan Iblis bisa lari pada ketika dia zikrullah. Tapi hawa nafsu tidak bisa. Musuh dalam selimut ya salawar. Amma man ittaqa wa nahan nafsa hawa fa innal jannata hiyal ma'wa takwa lawan Allah akan hawa nafsu surga hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bisyawat didinding surga itu dengan apa yang dibenci oleh nafsu didinding neraka itu dengan apa yang disetujui nafsu Kawakah dapatkah kita mengendalikan nafsu? Terserah. Tanya diri kita sendiri. Yang pertama, kendalikan hawa nafsu. Memang tujuan hawa nafsu ini adalah untuk memperbudak kita. Supaya kehabisan umur kita di dunia dibuai dengan berbagai macam kenikmatan dan keindahan kenapa kita meraih nikmat yang sementara meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi Allahu Akbar mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah meraih nikmat yang sementara meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi itu namanya keliru hidup sementara nek sabu-sabu narkotik narkoba sabu-sabu rami sementara pacaran selingkuh sementara sudah kita cari terakan bagaimana bidadarinya Allah Allah disiapkan Allah orang beriman bidadari begitu masuk surga langsung menyambut 12.100 nang gemuk, nang kurus terserah menurut selera anda masing-masing meh tawa bener aku juga mamak, aku juga kurus Allah luar biasa surga ringkas kata rugi benar sudah tua umur di dunia ini kada masuk surga sauran nang salah seorang akan menggunakan umur pertama kendalikan hawa nafsu yang kedua ayarallah bil yasir minad dunia jangan tamak hidup di dunia Jangan rakus hidup di dunia dengan harta. Memang harta itu adalah menyeret kepada kita untuk meninggalkan pengabdian dan ibadah kepada Allah. Dia minta urusi dengan kita dan kita ketujuh menumpuk dengan harta. Padahal ulun sudah katakan berulang-ulang di harta dan di makanan yang lezat dan nikmat disitulah sumber kuman-kuman penyakit percayalah di nikmat makanan disitulah letaknya sumber kuman-kuman penyakit Dore, enak ada enak ada banyak memakan kambing gulai kambing jadi gulai ya kada kada dijapai kada digulai kambing nikmat kada ya, yang makan nah aja orang lebih rumahin ayak berputar nah rumah berputar aja juga kan ada ada rumah berputaran gak diam aja rumah rumahnya berputar aja tidak berpaling-paling nah kamu ngeraun nikmat di nikmat itulah sumber kuman-kuman penyakit dan sadarlah kita hidup di dunia ada orang mau membeli beras berapa ton aja ternyata kan kita nikmati beras makanannya kantang kalau dia mau beli daging jangan pun satu ekor sapi sepuluh ekor sapi satu kali beli mau bisa ternyata tidak dapat menikmati makanannya. Inna hadhihi dar bala'an lil mu'minin. Bahwa saja dunia ini balak lawan orang beriman. Supaya memutar balikan otak dan pemikiran orang beriman dengan dunia yang diurusi pagi dan sore. Nah manusia, sadar kamu ada nikmatnya ada selera ada bendanya, ada membeli dapat ternyata tidak dapat menikmati itulah romantikanya dunia bahwa calon orang masuk ke dalam surga yang kedua syaratnya ayyarda minal yasiri minat dunia lebih dikenal dan lebih dipaham bahwa orang ini tidak terlalu menembakkan harta yang belum ada tapi mampu mensyukuri yang sudah ada mampu mensyukuri yang sudah ada jangan terlalu mendambakan harta yang belum ada syukuri yang sudah ada sudah punya uang 10 juta syukuri dan 10 juta cuma nafsu tidak puas mengkada 100 juta kabul 100 juta masih menyusul lagi semeliar nafsu antusias dengan dunia tidak pernah kita kabulkan terkabulkan tidak pernah semakin ditambah semakin kurang meminum mengumpul harta benda kata orang bijak laksana meminum air es. semakin diminum semakin haus semakin dikejar dunia semakin kurang tiga Ayahku nahari harisan 'ala ta'ah sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah nanti kita bicarakan tahun baru menyambut tahun baru bahkan sudah lima malam lima hari lima malam masuk malam yang kelima ya kan Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu selamat tinggal tahun 1426 Hijriah sudah lima malam datang tahun 1427 Hijriah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Gunakanlah waktu semempat mungkin. Waktu tidak terulang sampai kiamat. Berapa jangkauan umur kita? Waktu laksana orang berjalan tidak ada kata kata mundur tidak ada kata berhenti mundur akan kecebur berhenti diinjak oleh orang lain tilkal ayyamun dawiluha bainan nas sering saya sebutkan dan sering saya contohkan kita cuma pandai menuntun layar televisi tapi tidak mencontoh kedisiplinan waktu seperti layar televisi apabila jam 10 telah tiba wait, TV RI tidak ada urusan pasti yang ditayangkan dunia dalam mampukah kita membagi waktu seperti ini apabila malam Sabtu tidak ada urusan aku sembahyang mangkir berjamaah di masjid raya Sabial Mutadid siapapun ternyata dan apapun urusan karena jadwal waktuku di sini seorang guru yang mau sukses mengajar harus pakai jadwal waktu dari jam anu ke jam anu mata dari jam anu ke jam anu IPA dari ke jam anu dan jam anu IPS kalau tidak dibagi waktu sepak aja habis terserah menggunakan umurnya terserah tiga yang keempat salihin wa ahlal khair wa di dalam hatinya ada benih-benih kecintaan kepada orang-orang saleh dan selalu sekedudukan dengan orang saleh mencintai orang saleh dan sekedudukan dengan Abu Darda berkata di dalam kitab Tabaqah Kata Abu Darda andai kata seorang laki-laki itu beribadah di makam Ibrahim 80 tahun. Bayangkan andai kata seorang laki-laki itu beribadah jumlahnya 80 tahun di makam Ibrahim. Makam Ibrahim salah satu daripada doa yang makbul dan dekat dengan Baitullah. 80 tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebentar. Tapi kesalahannya satu. Sayang seribu sayang, hatinya terselip cinta kepada orang pasti Pas dihalau di hari kiamat dikumpulkan dengan orang fasik tidak dinilai ibadah yang banyak karena cintanya kepada orang fasik tapi sebaliknya hati kecintaan kita kepada aulia Allah kepada orang-orang saleh yuhsarul mar'u ma'aman ahabba ilaih wa illam ya'mal bi dihalau seseorang beserta siapa yang ia cintai sekalipun dia tidak sama dengan yang orang cintai yang dia cintai itu amalnya tetap dihalau dia di hari kiamat beserta orang soleh kalau kita duduk-duduk di pelataran sering menguya tuan guru mencari kesalahan-kesalahan tuan guru oh guru itu berbacaan porno la tatahaddatu aibal ulama fa inna lahmahum summun qatil kau jangan caci maki mencari-cari kekurangan ulama jangan kau caci maki tentang kekurangan ulama karena darahnya karena dagingnya laksana racun yang membunuh ujar ulang hamun teh dari aku situ saya ini pang ada kayak jenal lawan kapo pang langsung kembang apa katulahannya apa kualatnya kita memuliai ulama dan aulia yang paling mendasar kesalahan ialah dicopot imannya waktu sakaratul maut mati kan baik naudzubillah Tapi kita semua kan mau mencintai orang-orang alim, mencintai orang-orang saleh. Tetapi Rasulullah mengatakan yang benar cinta itu karena ada aspal, ada asli dan palsu. Sidqul mahabbah bi thalati khisam. Ay kalam habibih ala kalam ghairih wa yakhtara rida habibih ala rida ghairih wa yahtara mujalasata habibih ala mujalasati ghairi itu alamat cinta yang benar maka itulah kita setuju membaca manakib orang-orang saleh manakib wali-wali membuktikan bahwa kita cinta kepada orang saleh seperti pembicaraan kita malam salasa malam salasa itu manakibnya Imam Syafi'i setuju kita mendengarkan mencintai kita walaupun tidak melihat dengan beliau yuksarul mar'u ma'aman ahabba ilai wa illam ya'mal bi'aman sering orang melontarkan ah macam manakib apa itu bid'ah itu bid'ah itu bid'ah ya membaca manakib adalah sunat muakkad pertama kelebihan membaca manakib itu adalah dihalau dengan orang yang dicintai yang kedua tabarruk. yang ketiga adalah menteladani timbul pemikiran oh kayak itu orang mencintai orang saleh yang keempat Imam Muqatil berkata Asyaratun minal hayawan al jannah limahabbatihim Ada sepuluh ekor binatang masuk ke dalam surga karena cinta kepada orang-orang saleh. Binatang masuk surga karena cinta dengan orang saleh. Bagaimana dengan manusia? Sebaliknya, apabila saudara kita yang tidak soleh bagaimanapun kita tetap membenci perbuatannya. Kalau kita mencintai dia, berbahaya. Jadi kita harus memarahi dengan orang yang maksiat dan mencintai orang yang taat walaupun tidak berkeluarga tapi dia taat walaupun keluarga tapi perbuatannya maksiat kita tidak boleh mencintai sepuluh ekor binatang masuk dalam surga karena cintanya kepada orang soleh kalau dibicarakan sepuluh ekor binatangnya habis waktu Mbak Isa main bola ulun bola loyo ya satu kita ambil contoh kalbu ashabil kahfi anjing ashabul kahfi anjing adalah termasuk najis mughalladhah yang salah satu daripadanya harus dicuci dengan air tanah karena najis mughal mughallalah tapi dia masuk surga yaitu di dalam lingkungan kerajaan Dakyanus yang zalim tujuh orang bersaudara taat ibadah kepada Allah lari dia karena menyingkirkan fitnah dari kerajaan Dakyanus lari ke pegunungan pada waktu dia lari anjing ikut mengikuti di belakang masuk yang tujuh ini ke dalam gua maka anjing itu tinggal di muara gua siap menerkam siapa yang mau mengganggu yang tujuh ini luar biasa anjing sampai diceritakan dalam Quran Lawis. kenapa sampai diceritakan dalam Quran terhadap anjing yang menjaga dan memelihara lawit talak ta'alayhim lawallayta minhum firaran walamulikta minhum roba. siap menerkam Padahal musuh kadada hendak masuk tidak ada masuk. Tapi anjing ini siap menggonggong siapa yang mau masuk. Oh, oh, oh, nah anjing aku jadi itu tas ikan ikam aja memadakan aku maksudnya bunyi anjing kayak itu memadahkan aku anjing bilang terlalu pas aku nah di masjid raya kok anjing ada aja bakal lupa kan. sehingga di hari kiamat anjing ini dapat penghargaan lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firar walamu'ita minhum ro'ba jika engkau melihat anjing yang sedang ingin menerkam siapa yang mau mengganggu yang tujuh masuk ke dalam gua dia siap akan menggigit dan menyala niscaya Muhammad engkau melihat pada waktu itu lari betul engkau takutan nih ke Muhammad teh ya, karena dia siap menerkam karena mencintai orang nang batuju nang di dalam gua menyelamatkan dari fitnah kerajaan Darianus bayangkan anjing masuk surga mencintai orang saleh termasuk syarat masuk ke dalam surga. Di mana duduknya orang saleh? Di majelis ilmu dan ibadah. Kita disuruh sekedudukan dengan mereka. Di mana duduknya orang saleh? Di warung enggak? Di caturan dan di rimian kah? Di dungdungan kah? maka kita menuruti orang saleh dudukan dengan orang saleh tentu duduknya orang saleh di majelis ilmu dan ibadah mudah-mudahan kita ditambahkan di dalam hati cinta kepada aulia aulia Allah tidak ingkar terhadap kawalian mereka amin yang terakhir yang kelima kita habis akan kathirat du'a wa yas'alallah ta'ala bihusnil khitab bahwa banyak-banyak berdoa kepada Allah bahwa menyudahi umur dengan husnul Ini saat-saat yang menentukan dan saat-saat yang menegangkan pada kita. Apakah kita mati beriman atau kekal? Ini penentuan terakhir. Maka itu aulia Allah tidak tergiur dengan kemuliaan yang diberikan masyarakat kepada dia. Yang namanya mulia sesudah meninggal dunia dia tidak tergiur dengan pujian manusia yang namanya terpuji itu adalah matinya beriman maka tidak tahu kita tidak ada yang berani menjaminnya apakah waktu sakarat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli nang penentuannya Jilla ila Maka itulah guru kita Memberikan didikan kepada kita contoh Supaya diamalkan sesudah sembahyang Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil Maka apabila kita meninggal dunia matinya tidak beriman, neraka buat selama-lamanya. Maka itulah ulama berdua ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syur fi zumrati ahli iman. Kita takut dan khawatir kalau-kalau terjadi firman Allah itu pada diri kita. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatun huwa Tapi sangat beruntung orang mati yang difirmankan Allah innal ladina qalu rabbunallahu Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum sangat beruntung kita yang difirmankan Allah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit hayatid dunya wa akhirah mudahan kita mati beriman Mudahan kita mati beriman. Mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat guru-guru kita yang saleh. Semoga kita menutup akhir hayat kita dengan mengatakan ilah ilaha illallah. Iman kita tidak melayang. Amin. Allahumma Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Berkat kita berkumpul dosa dan kesalahan kita diampuni ya Allah. Jangan lupa kalau mau bertahan memperingati tahun baru Islam. Kita sesudah isa ini Al-Quran, setelah Al-Quran, kemudian ceramah tahun baru Islam, kemudian pengumuman masalah hasil dari penilaian senandung pasti festival senandung salawat itu siapa tidak ada niat bahaharatan tidak ada niat bahagakan tapi niat mensamarakan salawat terima kasih mudahan ada manfaatnya sekali lagi dosa kesalahan kita diampuni Allah seperti mana Allah memberi keimanan waktu kita hidup tidak dicopot